mereka bukan hal yang baru tetapi memang demikian a'imah dan para ulama semenjak awal, semenjak dahulu kala. Dan dari kitab-kitab tersebut yang diwariskan kepada kita umat yang generasi belakangan ini kitab Imam Abu Abdullah Ibnu Battah Al-Akbar rahimahullahu taala yang bernama Asy-Syarah wal Ibanah. Kitab beliau ini Asy-Syarah wal Ibanah ala usul sunnah wad diyanah lebih dikenal dengan nama Al-Ibanatus Suhra. Karena beliau punya dua ibanah. Ada Ibanatus Suhra yang akan kita kaji dan Ibanatul Kubra. Ibanatul Suhra beliau sampaikan ringkasan dari usul usul sunnah dan manhaj salaf rahimahumullah layaknya kitab-kitab a'imah yang lain seperti Syarh Sunnah, Barbahari, akidatus Salaf, As-Sabuni dan yang lainnya. Ada Banatul Kubra Musnadah. Beliau sebutkan dengan sanat-sanatnya. Tiap kali asar beliau bawakan tentang bab ini, tentang bab itu, beliau bawakan asar, riwayat yang beliau punya dari para sahabat, tabi'in atau atba'u tabi'in. Ibadah sugra ini yang akan kita kaji dengan penjelasan Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah penting untuk kita kaji dan tentunya layaknya semua kitab a'imah kita penting untuk kita kaji terutama di masa yang banyak fitnah terjadi padanya agar kemudian orang terjaga dari gelombang fitnah yang begitu dahsyat tetap sabar, tetap kokoh dan istiqamah tidak terpengaruh dengan maraknya syubhat dan berbagai bentuk makar dari ahlul batil dan ahlul bid'ah. Dalam ibadah di mukaddimah Imam Ibn Battah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين مقدمة قال الإمام أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله في كتابه الشرح والإبانة الحب في الله والبغض في الله ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك وتصل على ذلك وتقطع عليه ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله fa inna ra'ya yukhti'u wa yusib Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Asyarah wal Ibana namanya seperti tadi Asyarah wal Ibana ala Usulis Sunnah wad Diyanah beliau sebutkan Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah cinta karena Allah dan benci karena Allah kamu mencintai seseorang karena Allah ketika dia taat kepada Allah kamu cintai walaupun dia jauh darimu bahkan kalaupun dia tidak menurut kepadamu dalam urusan duniamu berbeda dengan kamu dalam perkara dunia dan pribadimu. Kamu benci karena Allah setiap orang yang bermaksiat kepada Allah dan berwala berloyalitas kepada musuh-musuh Allah. Kamu benci walaupun dia orang yang dekat denganmu dan menuruti hawa nafsumu, menuruti kemauanmu dalam perkara dunia. Demikian kamu menyambung hubungan, kamu memutus hubungan di atas itu karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Battah, agar kamu dalam agama tidak mengada-ngada, tidak mengikuti rokyu, logika manusia. Kamu tidak dengarkan orang yang mendasari agamanya dengan logikanya, karena logika bisa salah, bisa benar, tidak menentu. ada dua permasalahan dari poin pertama ini yang beliau sampaikan. Pertama, masalah al-hub wal fillah cinta dan juga benci karena Allah. Yang kedua, larangan dan celaan mengada-ngada dalam agama dengan ro'yu, larangan dan celaan, mendengar dan menuruti ashabur ro'yu. Adapun terkait yang kedua, larangan mendengar dan menuruti ahlur ra'i ini Imam Ibnu Khattab menjuluki mereka dengan nama Al-Ara'aitiyin yaitu orang-orang yang selalu berkata Ara'aita Ara'aita Bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu? Logikamu seperti apa? Dan ini istilah ma'ruf di kalangan a'immah. Di kalangan ulama salaf. Ahlu ro'yu, Mereka juruki al-ara'aitiyin. Dari ara'aita-ara'aita. Karena seringnya dan banyaknya yang mereka gunakan dalam pendalilan sehingga mereka dijuluki Aro'aitiin. Layaknya ahlu sunnah, seringnya, ya dalil tentunya, nas, Allah, Allah begini, Allah Rasul hadis begini, ayat mengatakan begini, hadis mengatakan selalu di lisannya. Makanya disebut ahlu sunnah, ahlul azhar, ahlul hadis. Nah, mereka karena seringnya rokyu maka disebut al-aro'aitiyin. Kembali kepada permasalahan yang pertama, al-hubbu fillah wal fillah, cinta dan benci karena Allah. Ini termasuk perkara iman. Makanya ulama dalam kitab-kitab aqaid, kitab-kitab -kitab memasukkan pembahasan ini di dalamnya. Termasuk perkara akidah. Maka ini masalah pokok penting dalam usuluddin. Pokok-pokok agama. Kewajiban setiap muslim maupun muslimah untuk menjaganya, mempelajarinya dan mengamalkannya cinta karena Allah ketika kamu melihat seseorang ada kesolehan padanya. Salah. Soleh. Dia tunaikan. Dia jaga hak-hak Allah. Hak-hak orang lain. Istiqomah dalam syariat Allah, dalam agamanya, maka kamu cintai. Walaupun seperti kata Ibnu Battah dia jauh darimu. Jauh darimu baik itu domisilinya, beda kota denganmu bahkan beda negeri. Jauh darimu dalam nasab nggak ada hubungan kekeluargaan darah secara langsung denganmu jauh bahkan kalaupun dia menyalahi kamu dalam keinginan-keinginan duniamu atau pribadimu Misalnya saja kamu ingin suatu permasalahan tertentu, ada urusan dunia, kamu minta kepadanya dan dia menolak. <clears throat> kamu ingin bantuan dari dia dalam satu urusan khidmah, <clears throat> kamu juga dia menolak, tidak mau membantu kamu, tidak ada khidmat yang dia berikan padamu. Ya tentunya kamu mungkin ada jengkel padanya, kesal, tetapi kamu tahu dia sahibuddin, orang yang soleh dalam agamanya, orang yang istiqamah, dalam syariat maka wajib bagi kamu untuk tetap mencintainya dengan itu tampak bahwa cintamu kepadanya lillah karena Allah semata bukan karena urusan duniamu bukan karena dia membantu kamu bukan karena dia dekat kepada kamu, satu suku, satu keluarga, apa yang lain-lainnya. Demikian kamu kita mencintai setiap orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, walaupun jauh dari kita, walaupun tidak ada manfaat duniawi yang kita dapati dari dia, Nggak pernah kita mencicipi manfaat duniawi darinya. Kita kemudian mendapat keuntungan atau laba nggak pernah darinya. Bahkan tidak nurut dan menyalahi apa yang kita maukan darinya dalam perkara dunia. Demikian cinta kamu kepadanya bukan karena dunia dan maslahat pribadimu, tetapi murni ketika kamu tahu dirinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini pokok penting dalam iman, dalam agama. Sebaliknya pun demikian al-bughdhu benci karena Allah ketika kamu dapati dia bermaksiat kepada Allah, kepada Rasulnya bermaksiat, menyalahi syariat Allah, kamu benci. Walaupun dia dekat kepadamu, Kalaupun dia saudara kandungmu, kalaupun dia anak kandungmu atau orang tua kandungmu, bahkan kalaupun dia menuruti kamu dalam maslahat duniamu, memberi keuntungan kepadamu menyenangkan kamu dalam urusan pribadimu cocok dengan tabiat kamu dan kemauan kamu. Tiap kali kamu minta sesuatu dalam perkara dunia, dia beri. Ada sesuatu, dia pertama orang yang membantu tetapi kamu tahu dia menyelisih syariat Allah maksiat kepada Allah maksiat kepada Rasulnya terlebih-lebih lagi seperti Ibnu Bapak sebutkan kalau dia berwala kepada ada Allah kepada musuh-musuh Allah dia loyal kepadanya membela cinta kepada mereka maka kewajiban kamu untuk membencinya inilah agama yang benar ad-dinus sahih bahkan tidak akan sempurna agama seseorang dan tidak akan tampak, tidak akan berkibar bendera amar ma'ruf dan nahi mungkar bahkan jihad tidak akan tegak kecuali dengan dasar ini cinta karena Allah benci karena Allah konsekuensi tuntutan dari perkara cinta karena Allah dan benci karena Allah ini berarti kamu harus mendekat kepada orang yang taat kepada Allah. Jika benar kamu mencintai mereka karena Allah, kamu dekat kepada mereka. Itu konsekuensinya itu bukti yang nyata bahwa cintamu karena Allah. Begitu pula kebencian karena Allah menuntut kamu menjauh dan meninggalkan orang yang bermaksiat kepada Allah. Kamu jauhi Dan itu yang akan menjadikan kamu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka harus yang semacam ini dijaga batasannya. Siapa yang kamu dekati, kamu loyal padanya, kamu hormati, kamu muliakan. Siapa pula yang kamu jauhi, kamu benci, kamu tinggalkan. Lillah karena Allah semuanya. Maka dalam kehidupan yang semacam ini pasti ada. Ada orang yang kamu cintai, kamu dekati. Ada orang yang kamu benci dan kamu tinggalkan. Kamu jauhi dalam Al-Mujadalah ayat 22 Allah menyebutkan kepada kita La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum أو abna'ahum أو ikhwanahum أو ashiratahum Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Kamu tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir cinta kepada orang yang memusuhi melanggar Allah dan Rasulnya walaupun itu bapak mereka anak mereka dan atau saudara mereka, keluarga, kerabatnya, mereka itulah yang Allah tulis dalam kolbunya iman dan Allah kuatkan mereka dari sisinya. Tanda bukti keimanan kepada Allah tidak akan mereka yuwad dunaman hadallah wa rasulah tidak akan kamu dapati mereka mencintai berloyal loyalitas kepada yang musuh dan menyelisi syariat Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah mungkin bagi seorang mukmin cinta kepada musuh Allah dan Rasulnya. Mustahil bagi seorang mukmin Bahkan kalaupun itu orang dekat dengannya kalau bentuk orang yang sangat erat, sangat erat hubungan persaudaraan dengannya, yang ironisnya kita mendapati seruan dan ajakan kepada persamaan agama persamaan antara hak dan batil yang mereka istilahkan at ayus asilmi hidup damai ukhuwatul adyan saling bersaudara saling mencintai saling menghormati jangan membenci yang satu karena berbeda keyakinan dan agama denganmu diserukan dakwah kufur dan dakwah batil semacam ini yang salah satu dai besar yang menyerukan suara ini Abdul Majid Az-Zindani Al-Yamani dahsyat dan gigih memperjuangkan dakwah wahdatul adyan persaudaraan atau persamaan agama Islam Yahudi Nasrani sama nggak boleh yang satu menganggap dirinya lah yang benar yang lain salah yang lain kafir lebih kronis lagi orang yang semacam ini tetap saja dipanggil dan digelari ketika menyebut namanya Fadilatul Syekh Al-Walid Fadilah Al-Syekh dan orang tua sebagai bapak mereka demikian Muhammad Al-Imam jika menyebut Abdul Majid Az-Zindani Fadilatul Syekh Al-Walid Aynal wala Aynal hub fillah Aynal bughd fillah Mana cinta karena Allah Mana benci karena Allah Kepada orang yang terang-terangan Melawan dan menentang sekian nusus dalil dalam Quran maupun sunnah Rasulullah SAW sebutkan Walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadihil umma yahudiyun au nasraniyun Thumma mata walam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar Demi Allah tidak satu pun dari umat ini umat dakwah ini dari Yahudi Nasrani sampai dia mati dan dia tidak menjawab dakwahku tidak beriman kepada yang Rasulullah bawa maka dia mati dan menjadi penghuni neraka kafir Laqad kafara alladziina qalu innallaha dzalitu tsalatsa. Telah kafir orang yang berkata bahwa Allah itu wal billah salah satu dari yang tiga Trinitas Nasara dikafirkan oleh Allah dilaknat oleh Allah dimurkai oleh Allah kif dikatakan sama agamanya kif diserukan untuk adanya persaudaraan dengan mereka Zindani lalu sudah seperti itu yang lebih ironis lagi yang mengaku mengerti sunnah yang mengaku mengerti salaf dan manhaj salaf masih saja menyebutnya fadilatul syekh al-walid. Walid dari sisi mana? Walid fi dhalalah, na'am. Bapak dalam kesesatan? Iya. Tapi konteksnya pujian dan manhaj salaf masih saja menyebutnya fadilatul syekh al-walid. Walid dari sisi mana? Walid fi dhalalah, na'am Bapak dalam kesesatan? Iya. Tapi konteksnya pujian. Ma'al asaf syedid. Sangat disayangkan. Masallallahu alaihi Dan masih aja saja orang-orang yang mengagumkan dia dan membangga-banggakan namanya sehingga tali-tali iman yang terkuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan benci orang yang kufur, orang yang bermaksiat, kepada Allah, kepada Rasulnya. Ini Rasulullah sebutkan sebagai tali iman yang terkuat. Maka ini anjuran perintah dari Rasulullah SAW untuk kita menjauh dari setiap yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu tali iman yang terkuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula benci karena Allah akan mewariskan kepada orangnya mujanabah menjauh dari setiap yang bermaksiat kepada Allah. Tidak akan kamu dapati yang benci karena Allah kemudian tetap saja duduk bermajlis bersama mereka berkumpul bersama mereka membanggakan mereka memuji-muji mereka, terlebih lagi membela-bela mereka. Al-hubb wal bughd cinta dan benci ini amalan kolbu Keduanya amalan hati. Dan cinta juga benci karena Allah. Ini yang mendorong untuk kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Makanya tidak akan mungkin jika benar pokok iman ini pada seseorang untuk dia berkumpul menyatu bersama ahlul batil sama sekali tidak akan mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu tanda yang begitu nyata tanda yang begitu kuat tentang keimanan seseorang awsaku ural iman betul-betul kuat imanmu benar-benar benar imanmu kalau kamu menjauh membenci dari orang yang menyalahi Allah dan Rasulnya. Benar-benar kuat imanmu, nyata imanmu kepada Allah. Jika kamu mendekat, memuliakan dan cinta kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. nya Konsekuensi pula yang kedua asilah wal kota Untuk menyambung atau memutus hubungan dengan seseorang. Juga karena ini, karena Allah, karena cinta, karenanya dan benci karenanya. Kamu sambung hubungan dengannya, Jika kamu tahu dia ahlu ta'ah, ahlu salah, ahlu din, ahlul aqidah, ahlul manhaj. Dan kamu putus hubungan dengannya. Walaupun dia dekat denganmu. Seperti tadi. Selama dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis hadis Anas Rasulullah Sallam sabdakan Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang jika itu ada pada seseorang dia akan dapati manisnya iman, lezatnya iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasul lebih dia cintai dari selain keduanya. wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah yang kedua dia cinta seseorang tidak dia cintai melainkan karena Allah semata wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa bin nar yang ketiga dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya seperti dia benci untuk dilempar ke api ini tanda dari tanda-tanda iman tiga perkara ini halawa jika ini ada diterapkan diamalkan dengan baik dia akan dapati manisnya iman. Dan manisnya iman ini perkara kolbi. Amrun kolbi. Perkara kolbu. Rasa manisnya iman itu di dalam kolbu. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW sebutkan man sarrahu an yajida al iman fal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah Barang siapa yang ingin mendapat dan merasakan manisnya iman dalam kolbu membawa kamu kalau sudah merasakan manisnya iman bahagia tenang munsyarih sadar lapang dadamu jika inginkan itu maka cintailah seseorang hanya karena Allah semata seperti tadi yang telah kita sebutkan Demikian timbangan dalam mencintai dan membenci di alam dunia ini. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Hakim <clears throat> dengan sanad yang hasan. di hadis Mu'ad ibnu Anas al-Juhani radhiyallahu taala an yang Mu'ad ibnu Anas <clears throat> oleh Muawiyah radhiyallahu an diberi lakop diberi julukan Asadu Juhaina singanya Juhaina. Dan beliau dari kabilah Juhaina. Disebut demikian atau digelari demikian oleh Muawiyah karena Mu'ad ibnu Anas disebutkan amaran bil ma'ruf sangat amar ma'ruf begitu melihat orang meninggalkan yang ma'ruf langsung beliau ajak nahaan anil mungkar sangat bernahi mungkar ketika beliau dapati orang melanggar melakukan yang mungkar-mungkar beliau cegah beliau nasihati dan kepada semua orang itu. Artinya orang kecil, orang besar, kaya, miskin, dekat, jauh dengan beliau. Tidak menghalangi beliau. Tidak merubah beliau untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Makanya Muawiyah radhiyallahu anhu menggelari beliau Asad Juhaina Mu'ad ibnu Anas itu singanya Juhaina radhiyallahu taala anhum ajma'in menjadi mangkobah menjadi pujian dan kemuliaan pada a'immah para ulama salaf di zaman itu yang sangat disayangkan di masa belakangan itu menjadi mankosoh mazammah justru menjadi celaan jika orang Ammar bil ma'ruf naha anil munkar jika orang menjaga betul siapa yang dia cintai dia dekati dia muliakan dia bela siapa yang dia benci dia jauhi dia tinggalkan. Ini bagi mereka yang belakangan yang banyak kejahilan pada mereka menjadi celahan Bahwa itu radikal, bahwa itu terlalu keras, bahwa ini dan itu. Yang dulu di masa salaf itu pujian dan kemuliaan seperti Mu'ad, Ibnu Anas, radhiyallahu taala Al-Muhim kembali kepada hadis Mu'ad ibnu Anas bahwa Rasulullah SAW sebutkan man a'ta lillah wa mana'a lillah yang memberi karena Allah menahan tidak memberi juga karena Allah wa ahabba lillah dan dia cinta karena Allah wa abghadha lillah dia benci karena Allah wa ankaha lillah dan dia menikahkan juga karena Allah faqad istakmala imanahu maka dia telah sempurnakan imannya. Lima perkara. Memberi, menahan, cinta, benci, menikahkan. Semua ini dasarnya bagi dia karena Allah penilaian dia untuk melakukan masing-masing dari lima ini ketika dia dapati orang itu taat, istiqomah, sahibuddin, sahibul manhaj karena Allah. Dengan itu dia telah sempurnakan imannya. Memberi karena Allah. Hanya mengharap pahala di sisi Allah tidak menginginkan batasan dari orang yang dia beri tidak mengharapkan balasan dari orang yang dia bantu agar esok dia diberi agar besok dia dibantu tidak lillah semata-mata karena Allah wa mana'a demikian pula tidak memberi juga karena Allah karena dia tahu orang ini nggak pantas untuk diberi karena dia ahlul maksiyah karena dia melanggar syariat Allah menyalahi sunnah Rasul maka tidak dia beri padahal dia bisa kalau mau beri uang ada bantuan siap tetapi yang menahan dia mana'a lillah karena Allah. Tidak ada yang lain. Wa lillah dan telah lalu tadi. Dia cintai orang karena Allah, dia benci orang karena Allah. Wa ankaha lillah juga dia nikahkan karena Allah. Karena dia tahu ini orang أهل istiqamah أهل الدين أهل العلم صالح akhlak baik sahibul manhaj maka dia nikahkan dengan putrinya atau adiknya atau siapa lillah karena Allah bukan karena yang lain kalaupun bahkan datang kepadanya melamar putrinya misalnya min afdalin nas orang yang di mata orang paling mulia tinggi dan besar kedudukannya di mata manusia Kalau ada padanya kefasikan, kalau ada padanya penghalang-penghalang tertentu, dia tidak nikahkan. Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala disebutkan putri beliau min ajmalin nisa di zamaniha Masuk gadis paling cantik di masanya sampai dilamar oleh putra mahkota Khalifah di masa itu dari Bani Umayyah. Bayangkan putra mahkota kalau Khalifah meninggal turun langsung dia yang naik orang besar tidak diterima lamarannya oleh Zaid dinikahkan justru dengan murid beliau Abdullah ibn Abi Wada'ah rahimahullah orang yang miskin lemah ekonominya bahkan duda karena ditinggal mati oleh istrinya tapi karena Sa'id Ibn Musayyib tahu siapa Abdullah bin Wadaa, sahibul din, sahibul khut, sahibul sunnah. Maka putrinya beliau nikahkan dengannya. halillah Dia menikahkan karena Allah. Diterima atau tidak lamaran itu, dia menikahkan kepada orang lain atas dasar pertimbangan karena Allah taat atau tidak baik atau tidak orang ini din, sunnah, stikoma atau sebaliknya dengan semua itu dia telah sempurnakan imannya disinilah akar agama berdiri padanya amruddin bangunan agama amar ma'ruf nahi mungkar wala wal bara menjadi pondasi utamanya makanya perkara ini menjadi hisnun hasin benteng yang sangat kokoh yang melindungi seorang muslim dan muslimah melindungi umat ini jika benar mereka memahami dan mengamalkan ini cinta siapa yang dia cintai, siapa yang dia dekati, benci siapa yang dia benci, siapa yang dia jauhi, maka ini benteng aman mereka dari berbagai rongrongan, dari berbagai makar dan permusuhan ahlul batil nggak akan bisa masuk untuk menyebarluaskan syubhat dan kebatilannya. Bagaimana mau menyebarkan? Dijauhi, dijaga. Yang nggak mau datang, yang nggak mau kumpul, yang nggak mau dekat. Terjaga umat. Akidahnya terjaga, imannya terjaga, manhajnya terjaga karena ini. Barakallahu fikum. Sebaliknya pun ketika ini diabaikan, ketika ini tidak diamalkan dengan benar, roboh benteng itu dengan mudah musuh masuk ada kedekatan, ada loyalitas, ada keakrapan, kemesraan, hubungan baik dengan orang yang semestinya dia benci dan dia jaga jarak. Dengan mudah subat-subat mereka masuk. Dengan gampangnya kebaktian itu merebak dan tersebar di kalangan umat. Nggak ada bentengnya. Mudah mereka menyemburkan subhat dan kebatilan-kebatilannya. Benteng. Al-hubbu fillah wal hubbu fillah yang karenanya Rasulullah jadikan tali iman yang terkuat tanda iman yang paling nyata pada seseorang siapa yang dia cintai siapa yang dia benci siapa yang dia dekati siapa yang dia jauhi sebagian mereka beranggapan atau berdalih kita berhubungan dan mendekat kepada mereka untuk dalam rangka dakwah dalam rangka pembenahan nasihat kalau nggak siapa yang nasihati mereka kalau nggak siapa yang dakwai mereka miskin al هذا Bab dakwah lain. Kamu mau nasihati, nasihati. Nasihat tidak berarti dan tidak harus kamu dekat, akrab, bercengkrama dengannya. Nasihat tidak berarti kamu datang ke mereka, mereka datang kepadamu, kamu diajak mereka, mereka kamu ajak dikala mukim, dikala safar ke sana kemari, bukan nasihat itu namanya. Nasihat nasihat. lah, caramu ini batil, nggak benar, gini gini. Seperti yang kalimat ma'ruf dari Syekh Nasir Al Albani rahimahullah, alqi kalimatak tumamshi. Sampaikan nasihatmu, jalan, tinggalkan sudah. Kalau kamu mau nasihati, takillah ya akhi, ini nggak boleh, ini begini haram. Misalnya tentang turas, turas itu hizbiyah, ditahdir, celah oleh para ulama kita, masyarakat menjarah, begini, ini tinggalkan, nggak baik, karena ini, ini, ini, begini. Bukan berarti kemudian ada kedekatan, ada keakraban, orang melihat siang malam kamu bersama mereka, datang ke mereka, mereka datang padamu. Gak hador, gak safar, kamu selalu bersama mereka. Kamu berarti mendekat dan akrab kepada orang yang semestinya kamu benci dan kamu jauh darinya. La haula wala quwata illa billah. Ini permasalahan pertama dari poin pertama yang beliau sebutkan al-hubbu fillah wal fillah. Permasalahan kedua la tuhditu ra'yan wa la tusghi ila qailihi fa inna ar-ra'ya yukhti'u wa yusib kamu tidak mengada-ngada tidak membuat dalam beragama tidak mengikuti logika semata dan tidak kamu dengarkan orangnya karena logika manusia bisa benar bisa salah ini juga kesepakatan a'immah salaf rahimahumullah ahlu sunnah mencela rokyu semuanya aimah tanpa terkecuali tidak ada khilaf di antara mereka celaan kepada rokyu tahdir dan pengingkaran kepada mereka dan mendengarkan mereka termasuk yang tertinggi riwayat tertinggi dalam hal ini riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an diriwayatkan oleh Daruqutni juga Al-Lalikai Al-Harawi dan yang lain Umar katakan ashabur ra'yi ada sunan ahlu ra'yu itu musuh musuhnya sunnah ayat ahadis an yahfaduha. Mereka nggak mampu untuk menghafal hadis. Watafallatat minhum falam ya'uha. Lepas hadis itu dari mereka. Sehingga nggak bisa mereka pelajari, nggak bisa mereka pahami, Faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Kata Umar, maka mereka pun menjawab bicara dengan ro'yunya. Sesatlah mereka dan menyesatkan. Di riwayat Imam Ajuri dalam syariah. Lafatnya Umar katakan Al-Quran kalamullah Quran itu perkataan Allah. Fala tasrifuhu ala araikum. Maka jangan kalian larikan. Jangan kalian tafsirkan dengan logika kamu sendiri. Artinya karena Quran itu perkataan Allah, jika kamu ingin tahu tafsirnya, maknanya seperti apa ayat ini, bagaimana pengertiannya, pelajari dari ayat-ayat Quran yang lain, ambil itu dari sunnah-sunnah Rasul Sallam, atau dari penjelasan para sahabat dan aimah tabi'i. Bagaimana aimah menjelaskan ini? Bukan dengan logika kamu. La tasrifuhu ala araikum jangan dilarikan, jangan dibelokkan perkataan Allah ini kepada logika kamu. Kata Imam Ibnu Qayyim setelah membawakan asar dari Umar ini dalam Ilamul Muwaqqi'in wa asanidu hadhihi al-athar an Umar fi ghayatis sihhah dan sanad asar-asar ini dari Umar sangat sahih. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau katakan, "Iyyakum warra'ya." fa inna radda alal malaikati ra'ya kata Ibnu Abbas hati-hati kamu dari ra'yu jauhi ra'yu dalam beragama karena Allah membantah para malaikatnya yang mulia malaikat yang suci ditolak oleh Allah ra'yu mereka ketika Allah katakan kepada para malaikatnya qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah katakan sungguh aku tahu apa yang tidak kalian ketahui Alaihi musallam Ketika para malaikat itu berkata dengan rohyunya, musta'lam, Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Ya Allah, apa engkau jadikan di muka bumi ini orang yang akan bikin kerusakan padanya Orang yang akan menumpahkan darah sementara kami selalu bertasbih padamu, memuliakan kamu. Ra'yu dari para malaikat. Karena sebelumnya sudah terjadi para jin yang di muka bumi ternyata ngerusak bikin kerusakan dan maksiat, kemungkaran. Ketika Allah tetapkan Adam dan anak cucunya yang kemudian akan memakmurkan dan dijadikan di muka bumi ini, malaikat alaihimussalam menyampaikan berdasarkan pendapatnya sendiri. Logika mereka akan bikin kerusakan ini. Bukan dalil ini, bukan perkataan Allah. Tetapi anggapan dan logikanya para malaikat musallam ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima Bagaimana engkau jadikan di muka bumi ini yang akan merusak itu mendapat mereka akan bikin pertumpahan darah ditolak oleh Allah dengan Allah katakan bantahannya kepadanya mereka Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang tidak kalian ketahui. Makanya kata Ibnu Abbas, "Iyyakum warra'ya." Maka hati-hati kalian dari ra'yu. Jauhi oleh kalian ra'yu. Para malaikat saja ditolak ra'yunya oleh Allah. karena perkaranya adalah nafs dalil kalau Allah kalau Rasul juga dalam Al-Maidah ayat keempat ini masih asar Ibnu Abbas ketika Allah katakan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam wa anihkum bainahum bima anzalallah wa anihkum berhukumlah di antara mereka hukumi mereka selesaikan perselisihan mereka jawab pertanyaan mereka selesaikan mereka dengan apa bima anzalallah dengan yang Allah turunkan kepadamu wahyu syariat Kata Ibnu Abbas, walam yakul bimaro Aisyah. Allah tidak katakan selesaikan hukumi mereka dengan logikamu sendiri, dengan pendapatmu, menurutmu bagaimana selesaikan? Tidak. Tetapi Allah perintahkan kepada nabinya menyelesaikan itu dengan yang Allah turunkan. Wahyu maka ini asar yang azim asar yang penting dari Abdullah ibnu Abbas hibru hadhil ummah radhiyallahu taala anhuma Imam Malik rahimahullah juga menyatakan ubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tamma hadzal amr wastatmal Rasul telah wafat dalam keadaan urusan ini perkara ini telah sempurna dan rampung selesai yaitu perkara agama al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina sempurna agama Allah maka yang seharusnya kewajiban kita mengikuti yang sempurna ini mempelajari dan mencarinya dan itu yang akan kita pegangi itu yang kita amalkan karena sudah sempurna nggak butuh rokyu agama ini di sisi lain ulama sebutkan rokyu berbeda antara satu orang dengan yang lain logika ini nggak sama tergantung tingkat kecerdasan orang IQ-nya dan yang lain-lainnya kalau kamu sekarang punya dasar logika begini mungkin besok akan datang orang lain-lain yang lebih cerdas dari kamu, lebih kuat logikanya, IQ-nya begini, maka kamu akan ngikuti dia karena kelihatan lemahnya logika kamu. Esoknya lagi akan datang yang lebih cerdas lagi dari dia. Lebih tajam pandangannya. iq nya mungkin yang otaknya, pinter begini. Ditinggalkan yang kedua, ikut yang ketiga dan seterusnya. Nggak akan ada ujung pangkalnya yang ini lebih cerdas dari yang itu, yang ini lebih fasih dari yang itu, mungkin retorikanya lebih bagus, fasohahnya lebih indah, sastranya lebih bagus atau yang lain-lainnya sehingga muter nggak akan ada selesainya pindah dari sini ke situ dari sini ke situ agamanya jadi mainan nggak pernah ada sesuatu yang dia pegangi tak masuk. Demikian disebutkan oleh Imam Ya'qub ibn Sufyan al-Basawi rahimahullah kalau kamu mengikuti rokyu akan datang yang lebih pintar dari kamu, lebih cerdas kamu ikuti dia dan datang yang lain lebih darinya akan diikuti lagi dan seterusnya. anta ala hadhil hal kullama ja'a akhar aqwa fir ra'yi ittaba'tahu kata Imam Yakub Al-Basawi begitu seterusnya kamu tiap kali datang orang yang lebih hebat kamu ikuti kamu tinggalkan yang lama maka bergonta-ganti terus agamamu dan akidahmu terus bergonta-ganti manhajmu arrohada layatim dan yang semacam ini nggak akan sempurna. Artinya orangnya nggak akan bisa sempurna karena nggak akan ada batasnya sampai kapan. Padahal agama sempurna, selesai sudah. Seperti yang Allah katakan tadi, al yauma akmaltu lakum dinakum. Yang Imam Malik sebutkan tadi karena ini sudah sempurna. Begitu kamu katakan kalau Allah Allah berfirman begini, Rasul Sallam bersabda begini, selesai sudah sempurna. Nggak akan berubah, nggak akan bergonta-ganti. Kata Imam Ahmad, rahimahullah, la takadu tara ahadan fi hadha nazara fi ra'yi illa wa fi qalbihi daghan hampir setiap orang yang kamu dapati melihat perkara ini yakni dalam perkara agama dia selalu berdasarkan akal pikiran dia dan logikanya, ikuti logika orang, akal dan pendapat orang. Kamu akan dapati dalam kolbunya pasti ada kegelapan, awan kabut menutupi kolbunya sehingga nggak bisa melihat al-haq. Nggak jelas dia melihat al-haq sebagai al-haq, tidak jelas melihat batin sebagai batin rancu Karena dia yang dia ikuti memang sesuatu yang nggak ada ujung akhirnya, nggak akan pernah bisa sempurna, selalu berubah-berubah. Sesuai keterbatasan akal itu sendiri. Kalau itu yang dia ikuti, fi qalbihi dawan. Kata Imam Ahmad, kamu akan jumpai di dalam kolbunya ada daban ada kegelapan wal'iyadzubillah menyelimuti kolbunya Imam Ahmad juga mengatakan innama 'alan nas istiba'ul athar an Rasulillah kewajiban umat ini mengikuti akar-akar Rasulullah SAW wa ma'rifati sahihiha min saqimiha dan mempelajari untuk mengetahui mana yang sahih, mana yang satim, mana yang dhaif, Thumma ba'da dhalika qawlu ashabi Rasulillah. Setelah itu, setelah sunnah mempelajari dan mengikuti penjelasan dan pendapat para sahabat Rasul Radiyallahu anhum. Fa illam yakun qawlu ba'dim li ba'din mukhalifa fa in kana nudhir kalau memang ada kesepakatan dari mereka ya sudah itu yang diambil. Jika ada perselisihan di antara sahabat, maka kita menimbang dan melihatnya kata Imam Ahmad. Dilihat mana dari pendapat mereka itu yang lebih dekat kepada Quran dan Sunnah Dilihat mana fatwa para tabi'in yang lebih dekat kepada Quran dan Sunnah. Selain itu, yang menjadi pendapat dan penjelasan orang selain mereka yang belakangan ditinggalkan, tidak perlu. Itulah agama. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga serupa dalam Bada'iul Fawaid kita beliau menukilkan asar atau riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah yang telah tersebutkan tadi. Kata Imam Ibnu Abdul Bar ketika membawakan asar Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud rahimahullah ahlul ra'yi hum ahlul bid'ah ahlul ra'yu mereka itu ahlul bid'ah karena memang ro'yu itu yang melahirkan banyak kebid'ahan dari situ muncul banyak bid'ah-bid'ah sebagaimana wahyu melahirkan dan membawa ismah wassalamah orangnya maksum terjaga orangnya selamat selamat dari kesesatan terjaga dari kekeliruan jika mengikuti wahyu Allah kala Rasul Begitu pula disebutkan oleh Imam Harb Ibn Ismail Al-Kirmani rahimahullah ketika sebutkan dalam akidah beliau ahlur ra'yu hum mubtadi'atun dhullal a'da'us sunnah wal athar yarawna ad-din ra'yan wa qiyasan wa istihsana mereka itu mubtadi'ah dhullal sesat musuh-musuh sunnah dan asar karena agama bagi mereka ro'yu agama bagi mereka kias mengkiaskan yang satu dengan yang lain semaunya sendiri istihsan menganggap sesuatu itu baik dengan perasaannya dengan akalnya fakafa bihada ghayyan wa tughyana cukuplah itu sebagai kesesatan dan melampaui batas ketika mereka menyalahi asar dan meninggalkan hadis cukuplah itu kesesatan dan melampaui batas Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Syami' Ulum al Hikam beliau syarah Arba'in hadis yang beliau tambah dengan 10 hadis yang lain beliau katakan terkait ahlur ra'yu Di antara mereka ada yang memperlebar permasalahan membahas masalah-masalah bahkan yang belum pernah terjadi jika begini kalau seandainya terjadi begini maka kita katakan begini dengan rakyunya sendiri nah kalau begini bagaimana seandainya terjadi begini maka harus begini begitu diperlebar permasalahannya jika begini jika begitu dilahirkan masalah-masalah baru yang bahkan mungkin mustahil untuk terjadi hanya sekedar memperbanyak pembahasan dan permasalahan dan itu bukan ilmu. Al ilmu memahami apa yang Allah sebutkan, bagaimana penafsirannya yang benar, hadis Rasul dengan sarahnya, kata Ibnu Rajab demikian kemudian mereka menyibukkan diri takalluf memaksa diri untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru yang lahir tadi, yang mereka sendiri mengolahnya diperluas bagaimana jika begini, jika bagaimana begitu. Sehingga darinya terjadi kafrotul khusumat wal jidal. Banyak cekcok, banyak perdebatan, banyak perselisian yang menimbulkan permusuhan, kebencian di antara mereka. Tergantung siapa yang menang, yang kuat logikanya, yang tajam pendapatnya begini begitu dimusuhi orang lain Kan kata mereka, pinter-pinteran ngomong, bukan mengikuti al-haq, bukan membahas dalil, tetapi itu kesibukan yang ada pada mereka. Makanya beliau katakan intinya mereka itu tolabul ulu wal mubaha wa sarfi wujuhin nas ingin tinggi di majelis inginnya bangga karena dianggap logika dia yang paling kuat nggak bisa ada yang ngelawan nggak ada yang bisa menjatuhkan nggak bisa ini semua dipatahkan sama dia semua nggak bisa bicara oh, dia orang yang paling pandangan semua tertuju kepada dia, menguasai majelis. Ini ahlu ra'yu. Kata Ibnu Rajab dan sepakat para ulama hadis mencela yang semacam ini para ulama rabbaniin. Jelas-jelas haramnya Adapun para ulama hadis, adapun para a'immah <clears throat> kesibukan mereka membahas mempelajari makna dari Al-Qur'anul Karim ayat per ayat dikaji bagaimana penafsirannya apa arti dari ayat ini. Dan itu pun butuh waktu tentunya. Karena tafsir kita tahu sendiri ada kaidah-kaidahnya, ada usul tafsirnya. Sampai mereka paham betul apa yang dikandung dalam ayat ini halal, haram, perintah, larangan, hukum, akhlak, akidah. Demikian pula mereka pelajari sunnah-sunnah yang sahihah hadis Rasul, kemudian penjelasan para sahabat dan tabi'in, membedakan yang sahih dari yang do'if, mempelajari itu. Yang semua ini sudah sangat menyibukkan seseorang ini sendiri kan sudah sangat menyibukkan. Kalau saja dia mau mengerahkan segala tenaga dan waktunya untuk ini. Belajar hadis, belajar mustola, belajar ini, itu. Waktu. Mensarah satu hadis. Kadang panjang lebar penjelasan para ulama. Waktu Nggak cukup satu kajian, bahkan nggak cukup dua kajian. Kadang harus lima kali pertemuan. Tafsir ayat pun demikian. Kapan ada waktu dia untuk membahas rokyu? Nggak ada. Sibuk. Nggak ada waktu bagi ulama sunnah, bagi ahlul hadis, bagi salafi. Nggak ada waktu untuk membahas logika, membahas pendapat orang dan ini itu. Terhadap wahyu dan ilmu syariat saja dia sudah sangat sibuk. Syuhlu syahil. Kesibukan yang sangat menyita waktu. Tapi barokah dan manfaat. Kata Imam Yunus Ibnu Sari as beliau katakan nazartu fi amril waqi' fa idza huwa immal hadits wa immal ra'i kata Yunus Ibnu Sari aku melihat aku pelajari ternyata perkara agama ini orang yang sibuk bicara agama ima bicara dengan hadis, dalil, hadis begini penjelasan, dijabarkan apa yang disabdakan Rasul, ayat begini penafsirannya, hukumnya diterangkan dengan kaidah-kaidah ilmu. Atau yang kedua rokyu tadi pendapat-pendapat orang, logika orang. Fawajatu al hadis kata Yunus aku dapati pada hadis Rasul ketika aku pelajari tafsir, kita kitab tafsir, kita kitab akidah, kita kitab fikih para ulama, kita kitab syarah hadis yang ada di situ halal, haram, penjelasan tentang rububiyah dan keagungan Allah, arsh, jannah dan sifatnya, neraka dan sifatnya, para nabi, kisah-kisah mereka, para rasul, perintah untuk akhlak, silaturahmi, sedekah dan hal-hal baik lainnya sehingga kata beliau fawajatu al khair fi maka aku dapati semua kebaikan ada pada hadis ini ada pada ilmu syariat ini semuanya isinya isinya tentang kebaikan hubungan suami istri bagaimana adab akhlak, hak yang harus ditunaikan, kewajiban begini begitu. Anak kepada orang tua dan seterusnya, guru kepada murid, murid kepada guru dan lain-lainnya. Semua kebaikan ada padanya. Lalu aku pelajari rokyu, aku amati apa sih yang dibahas, apa yang ada di dalamnya. Fawajatu fihil makr wal hiyal wal khadi'ah wa qati'atur rahim. Isinya intinya rokyu itu membawa hilah kiasat bagaimana supaya kamu bisa terhindar dari perintah ini, dari sunnah ini, hilang. Bagaimana kamu bisa mengakali dengan cara ini itu, tipuan, ngajari orang untuk pinter menipu, ngajari orang untuk pinter berpolitik agar kesalahan dia tidak diponis sebagai kesalahan. Putar balikkan. Ngajari orang untuk tidak terikat menerima nasihat dan al-haq yang disampaikan padanya. Mengajari orang untuk memutus silaturahmi, hubungan baik, nggak ada akhlak, nggak ada ini. Kata Yunus ibnu Sari, fawajatu ashar fihi. Maka aku dapati semua kejelekan segala keburukan ada padanya ro'yu itu pengalaman dari seorang imam yang jauh lebih mumpuni makanya kata Imam Ahmad Ibnu Syabu ya, beliau katakan Man arada ilmal qabr fa'alaihi bil athar. Yang ingin ilmu kubur pelajari asar, hadis, sunnah, riwayat dari sahabat, ilmu aqidah, ilmu hadis, ilmu tafsir. Kalau kamu ingin ilmu kubur, artinya supaya kamu selamat di kuburmu nanti. Tidak terfitnah di dalam kuburmu, tidak tersiksa, dan lebih dari itu di akhirat kamu agar selamat pelajari akar. Kata Ahmad ibnu Syabuyah, "Waman arada ilmal khubuz fa'alaihi birra'i." Tapi kalau kamu inginkan ilmu roti, pelajari ro'yu. Artinya roti supaya kamu bisa makan. Kamu ingin dunia. Kamu ingin kedudukan, kamu ingin penghidupan, ingin ini jabatan dan semisalnya. Ya pelajarilah rokyu Jauh dari akhirat, jauh dari kubur. Karena tadi isinya ngajari kamu segala kejelekan supaya kamu pinter ngomong. Nggak ada ilmunya, cuman pinter berbicara. Nggak ada ilmunya dan kepandaian orang bicara tidak pertanda ilmu yang ada padanya dan itulah rakyu demikian disebutkan oleh Imam Ahmad Ibnu yang rahimahullahu taala kesimpulannya bahwa orang kalau tahu rokyu dan sibuk mempelajari rokyu akan makmur dunianya. Makmur dunianya. Penuh dengan segala keuntungan, penuh dengan segala materi, mudah untuk dia peroleh, itu kalau rokyu ilmu tadi seperti kata Ahmad bin Syabu ya ilmu roti ilmu perut Adapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah mempelajari itu, itu yang dia amalkan, itu yang dia dakwahkan, akan berbenturan dengan kemauan mayoritas orang bertabrakan dengan tuntutan kebanyakan orang tidak sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu mereka sehingga akan ditinggalkan oleh mereka dalam tanda kutip nggak laku di kebanyakan orang sehingga dikucilkan, dicela, dimusuhi oleh mereka. Ini ilmu kubur yang dia pelajari. Karena nggak penting bagi mereka keridoan orang. Wa kasbu nas ghayatun la Mencari keridoan orang tujuan yang nggak akan bisa kamu capai selamanya. Sehingga nggak jadi tujuan dan tidak penting bagi mereka. Adapun ahlu ra'yu mengikuti kemauan orang, menuruti hawa nafsu dan syahwat orang, apa yang mereka kebanyakan mereka inginkan itu yang dia jalani sesuai dengan kehendak mereka. Ini itu nah dan dari tanah Zulat tanah Zulat ini akan melebar dan melebar terus. Nggak akan berhenti syaitan. Semula <clears throat> atas nama dakwah. Dakwah ini itu labas ya Allah duduk sama perempuan tanpa hijab tanpa ini dakwah dakwah kalau nggak siapa yang dakwahi kasihan miskin mereka masakin terus berkembang berkembang berkembang dari radio punya siaran radio dari punya televisi siaran televisi nah, sudah punya sendiri masuk ke stasiun lain dan sudah bukan dirinya lagi <coughs> bersama orang-orang yang ahlul fujur ahlul fis ahlul maksiat laki perempuan jadi satu sudah masya Allah dakwah ilmu khubrus ilmu roti <clears throat> seperti yang Imam Ahmad bin Syabuya katakan kamu ingin akhirat ilmu asar itu konsekuensinya mungkin seperti tadi orang nggak banyak senang karena memang bukan itu tujuan kita bukan mencari kesenangan orang <clears throat> tetapi keridoan Allah untuk kubur kita dan akhirat kita. Fal muwaffaq man waffaqahullah wal ma'sum man asamahullah yang selamat hanya yang Allah selamatkan yang Allah beri taufik padanya semua penjelasan ini tentang ro'yu dirangkum oleh Imam Ibnu Battah dalam penjelasan beliau tadi wa iyyaka war ra'ya fa innar ra'ya yukhti'u wa yusi hati-hati dari ro'yu karena ro'yu <clears throat> bisa salah bisa benar itu penjelasan Aimah mudah-mudahan yang tersampaikan barokah <clears throat> dan bermanfaat untuk kita semua wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin بات